بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat terhenti tadi pada kaidah yang ketiga yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda sembahan mereka. Telah kita klasifikasikan tadi bahwasanya sembahan yang disembah oleh orang musyrik dahulu ada dua jenis. Ada dari kalangan makhluk hidup dan ada dari kalangan apa? Benda mati. Dan Nabi perangi mereka seluruhnya dan tidak dibedakan kesyirikannya karena hakikat kesyirikan adalah mengarahkan, memaksudkan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang memaksudkan sebuah ibadah kepada selain Allah berarti dia telah berada di atas kesyirikan ya, menjadikan selain Allah sebagai sembahan apakah dia makhluk yang berakal atau dia adalah benda mati sama saja hukumnya Taib Dan telah kita jelaskan bahasanya kaidah ini merupakan bantahan terhadap anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat tentang haramnya kesyirikan dan bahayanya itu hanya untuk orang-orang para penyembah berhala saja. Adapun ketika seorang mengarahkan ibadah kepada para nabi, orang-orang solih, para malaikat dan yang semisal mereka, ini bukan kesyirikan Iya. Karena mereka menganggapnya itu tidak sama antara orang soleh dengan benda mati. Ya, jawabannya tetap sama. Karena Nabi SAW juga menyamakannya. Semuanya diperangi oleh Nabi menunjukkan mereka orang musyrik. Baik. Jadi sama saja apakah yang diagungkan itu adalah bebatuan atau pepohonan atau dia adalah keris dan pusaka naam atau dia adalah berbentuk ranjang-ranjang yang diagungkan selain daripada Allah atau bentuknya adalah buaya yang dimuliakan dan diagungkan selain daripada Allah dianggap bisa memberikan manfaat atau membahayakan ketika tidak diagungkan maka semuanya ini adalah kesyirikan atau yang dia agungkan itu dari kalangan orang-orang salih atau para nabi kapan dia maksudkan ibadahnya kepada selain Allah maka itu adalah hakikat kesyirikan kemudian selanjutnya ikhwani wa dalilu syamsi wal qamar Ya, kalau kata penulis, wa dalilu syamsi wal qamar qawlihi ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ta Sini hanya disebutkan ya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan dalil tentang matahari dan bulan Artinya dalil yang menunjukkan bahwasanya orang musyrik ada di antara orang-orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah matahari dan bulan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sembahan orang-orang musyrik di zaman Nabi itu berbeda-beda. Nabi diutus kepada orang yang berbeda-beda sembahannya. Ada yang menyembah matahari dan bulan. Ada nah, antara dalilnya ini. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar." Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang wasyamsu wal qamar dan matahari dan bulan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan sujud salah satu bentuk apa ibah ibadah untuk syariat di zaman kita ini apa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk ibadah adalah sujud. Karena hakikat daripada makna ibadah adalah at-tadallul al-khudu' wa tadallul merendah dan menghinakan diri. Itu mana ibadah? Kita beribadah kepada Allah dengan salat, ruku dan sujud, dengan puasa dan yang lain sebagainya, itu adalah bukti apa? ketundukan dan perendahan diri di hadapan Allah, taat kepadanya. Sementara sujud terkandung padanya makna at tadzallul wal khudu'. Rendah dan menghinakan diri. Maka dari itu, lihat buktinya bagian tubuh yang paling mulia apa itu? Hah? Wajah Ketika orang sujud diletakkan di mana? Hah? Di tempat yang paling rendah, tempat diinjakannya kaki. Menunjuk apa? At-tadallul wal khudu'. Tunduk dan merendah. Iya. Wajah anggota tubuh yang paling mulia ditempatkan di tempat yang paling rendah sebagai bentuk apa? at-tadallul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ibadah. Maka siapa yang mengerahkan ibadahnya ini? Jelas? Siapa yang mengerahkan ibadah sujud ini kepada matahari dan bulan ini terlarang di dalam Al-Qur'an. Dan sisi penilaiannya ini Allah melarang la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan tidaklah Allah melarang mereka dari perkara ini kecuali karena ada orang yang melakukannya ketika itu. Paham ya? Pasti ada yang melakukannya ketika itu. Sehingga Allah melarangnya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada apa? Kepada bulan. Tayyib. Jadi pokok pembahasannya di sini adalah penyebutan dalil yang menjelaskan bahwa ada di antara orang-orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah matahari dan bulan. Qala wa dalilul malaikat wa dalilul malaikati qawlihi ta'ala wa la ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dalil tentang malaikat ini penyebutan dalil yang menjelaskan bahwa ada di antara orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembah malaikat, beribadah kepada malaikat. Dalil tentang malaikat menjadi sembahan di zaman itu adalah firman Allah dalam surah Ali Imran. "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikah dan Allah tidak memerintahkan kalian artinya melarang kalian untuk menjadikan para malaikat wan nabiyyin dan para nabi arbaba rab rab apa artinya rab tadi yang di penguasa pengatur iya yeah. dan dijadikan sebagai sembahan sesuatu yang diibadahi Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada di kalangan mereka yang menyembah malaikat dahulu. Meminta kepada malaikat, berdoa kepadanya, mengharap kepadanya. Sama dengan orang-orang yang ada di zaman kita sekarang. Sebagian ya. Ketika keimanannya terhadap malaikat diyakini betul ada malaikat pemberi rezeki tapi anehnya hanya malaikat ini yang sering disebut-sebut ada malaikat pembagi rezeki. Kalau malaikat pencabut nyawa, oh jarang disebut. Jangan bilang-bilang itu, bahaya. Ada malaikat pembagi rezeki. Sehingga apa? Langsung minta kepada malaikat, berikan saya ini. Perbanyak buah coklat saya, buah kelapa sawit saya. Iya. Yeah memberikan sesajian kepadanya. Iya. Ada yang bahkan berkeyakinan di setiap pohon coklat itu ada malaikat yang bergantung. Iya. Akhirnya kalau ke kebun dia pegang-pegang buah coklatnya sambil membaca-baca minta doa. Taib. Ini menjadikan malaikat sebagai apa? Sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini adalah kebiasaan orang musyrik di zaman Nabi juga. Sehingga Allah katakan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sembahan. Nah, Kemudian jemaah sekalian, ya, selanjutnya kata penulis, wa dalilul anbiya qaulihi ta'ala وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب dan dalil tentang para nabi. Ini penyebutan dalil yang menjelaskan bahwa ada di antara orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyembah apa? Menyembah para nabi. Iya. Yeah. Menyembah para nabi, mengagungkan kuburannya, meminta dan berharap kepadanya, mengkultuskan arwahnya, sehingga ketika mereka apa? Berdoa disebut nama nabi itu. Dijadikan sebagai perantara. Ala hadratin nabi Al-Fulan Ya doa ini saya persembahkan ke hadirat siapa? Nabi Fulan begitu ya Iya untuk menyampaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naam Diharapkan betul ya. Dan saya kira ini juga sering kita dengar ini Baik. Menjadikan para nabi itu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Arwah para nabi itu. Ketika ingin berdoa sebut dulu nama nabi itu. Kenapa mau disebut? Bukan salawat ya. Iya, bukan salawat. Kalau salawat ada tuntunannya di dalam doa, tapi kalau menyebut namanya, yang penting sebut namanya, atau mempersembahkan kehadiratnya ya. maka ini bentuk apa menjadikan dia perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa itu ada yang ketara kalangan orang musyrik dahulu menjadikan para nabi sebagai sembahannya bahkan meminta-minta di sisi kuburan para nabi tersebut apa saja hajatnya diminta di situ dalilnya adalah firman Allah dalam surah al-maidah Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa ibn Maryam, wahai Isa bin Maryam. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya boleh menyebutkan bahwasanya ini terjadi ketika terjadinya hari kiamat nanti. Ketika manusia semuanya berkumpul di hadapan Allah, dimintalah ditanyalah orang-orang yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antaranya Nabi Isa. Di antara juga yang ditanya adalah para malaikat yang disembah ini. Para malaikat akan ditanya, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun?" Apakah orang-orang ini yang menyembah kepada kalian wahai para malaikat? Iya, ditanya malaikatnya. Nah, di sini disebutkan Nabi Isa akan ditanya pada hari kiamat. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau yang telah mengatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibu saya sebagai dua ilah dua sembahan selain daripada Allah dituntut Nabi Isa pada hari kiamat iya ini Nabi Isa saja tidak pernah memerintahkan seperti itu dituntut bagaimana lagi dengan orang-orang yang mengajak kepada penyembahan dirinya Yang penting bayar sekian dapat kartu masuk surga. Iya. Dia sangat gembira dan sangat setuju kalau dia dikultuskan. Air wuduknya, weh, orang berlomba-lomba ngambil. Mencari berkah. Iya, ada yang seperti ini. Di Kalimantan ada yang disebut dengan guru ijai. Ah, guru apakah namanya? Ini luar biasa, dijadikan sebagai tagut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hidup dan setelah meninggalnya. Ketika orang datang ke rumahnya harus berlutut masuk ke dalamnya. Iya. Dengan penuh hormat. Tatkala dia berwudu, orang berlomba-lomba mengambil air barakah. Baraka Bahkan mungkin ya tatkala dia meludah, oh tidak pernah ludahnya sampai ke tanah. Ya, orang sudah ngantri mau ngambil. Bagaimana lagi dengan seperti ini jemaah sekalian? Ridha tatkala dia dikultuskan selain daripada Allah. Diagungkan dan dimuliakan sama dengan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala diharapkan keberkahan terhadapnya sama dengan keberkahan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa saja tidak pernah melakukan itu. Beliau akan dituntut pada hari kiamat. A Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia wahai Isa, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Jadikan saya dan ibu saya dua sembahan, dua yang diibadahi selain daripada Allah. Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak. Isa berkata, "Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku pernah mengatakannya ya Allah, maka tentulah engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Maka ayat ini jamaah sekalian yang menunjukkan bahwasanya ada di kalangan manusia di zaman Nabi yang menyembah Nabi Isa dan Nabi Isa itu adalah seorang nah, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dari kalangan Nasara mereka telah menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian ikhwani fillah Kata penulis rahimahullah berikutnya wa dalilus salihin. Qalihi ta'ala ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah dan dalil tentang orang salih yakni penyebutan dalil yang menjelaskan bahwa ada di antara orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyembah kepada orang-orang salih bukan hanya nabi orang yang dianggap salih dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ulaika mereka itulah Orang-orang yang mereka seru itu alladzina yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab? Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatah dan mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah dan takut kepada azabnya. Iya. Mana daripada ayat ini jemaah sekalian bahwasanya orang-orang yang mereka seru ini, mereka sembah selain daripada Allah ini, ini juga adalah orang-orang yang apa? Mereka sendiri mencari wasilah jalan untuk mendekat kepada Allah. Sifat orang-orang yang mereka sembah ini adalah orang-orang yang senantiasa mencari jalan mendekat kepada Allah. Mengharap kepadanya. Takut dari adab Allah. Orang yang bersifat seperti ini orang apa ini? Hah? Orang apa? Orang soleh ya? Takut kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Selalu berusaha mendekat kepada Allah. Cari-cari jalan untuk bisa dekat dengan Allah. Ini orang apa ini? orang soleh. Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang menyembah orang yang bersifat dengan sifat seperti ini, yaitu orang soleh. Menunjukkan di antara orang musyrik di zaman Nabi ada yang menyembah orang-orang soleh. Iya, berdoa meminta kepadanya, mengharapkan keberkahan kepadanya kepada orang-orang soleh tersebut. Nah, dalam penafsiran ayat ini atau sababun nuzul daripada ayat ini terjadi perselisihan di kalangan ulama kita ya. Iya. Yeah. Sebagian berpendapat bahwasanya ini ayat diturunkan kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa al-Masih dan ibunya demikian pula orang yang menyembah Uzair siapa Uzair kalau Isa bin Maryam sembahannya siapa? Nasara. Uzair itu sembahannya orang Yahudi. Ya, qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Sehingga disembah sama dengan menyembah kepada Allah. Wa qalatin Nasara dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masihun ibnullah. Masihun ibnullah ah, Taib Al-Masih ibnullah Isa Al-Masih itu adalah Anak Allah Sehingga disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Katanya pendapat yang pertama ini mengatakan Ayat ini turun kepada Orang-orang yang menyembah kepada Nabi Isa Kepada Maryam Dan menyembah kepada Uzair Iya yeah. Pendapat yang kedua mengatakan dia adalah ayat yang diturunkan kepada sejumlah manusia dari kalangan orang-orang musyrik yang menyembah segolongan dari kalangan jin. Dia menyembah jin. Minta kepadanya, berharap kepadanya, mendekatkan diri kepada jin itu ya. Tidak lama kemudian jin itu menerima Islam dan masuk ke dalam agama Islam dan sudah bersifat dengan sifat yang disebutkan di sini. Ya betaguna ila rabbihimul wasilah mencari jalan untuk mendekat kepada Allah mengharap kepada Allah takut dari adab Allah ini jinnya sudah berubah total orang-orang yang menyembahnya iya tetap saja menyembah kepada jin ini paham ya maka Allah mengatakan mereka itu orang musyrik itu adalah orang-orang yang menyembah kepada orang-orang yang juga mengharapkan pendekatan diri kepada Allah dari kalangan jin muslim ini. Ya, ini khilaf di kalangan ulama kita. Ala kulli hal ayat ini menunjukkan bahwasanya ada di antara orang musyrik di zaman Nabi. ya Yang juga menyembah kepada orang-orang salih. Mencari jalan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Al-wasilah lihat di sini sifat orang-orang saleh ini mereka mendekatkan diri kepada Allah mencari wasilah. Apa artinya wasilah? Jalan yang menjadi perantara antara dirinya dengan Allah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama tadi dengan makna apa? Wasitah. Perantara. Iya. Maka di sini sebagaimana wasitah tadi, al-wasilah itu juga ada dua. Wasilah syar'iyah dan wasilah syirkiyah. perantara jalan yang ditempuh yang disyariatkan. Bagaimana itu wasilah ya syar'iyah? Dia adalah perantara yang dilakukan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa apa? Keimanan, ilmu, iman, amal salih. Ini wasilah syariah. Maka dari itu Allah perintahkan dalam Al-Qur'an wabatagu ilaihil wasilah dan carilah wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini Allah perintahkan. Wasilah yang dimaksud di sini adalah wasilah syar'iyah. Yang kedua ada wasilah syirkiyah. Wasilah yang merupakan kesyirikan. Inilah orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada pembahasan tadi. Baik. Maka inti, inti pembahasan di sini adalah penyebutan dalil yang menjelaskan bahwasanya ada orang di zaman Nabi. Ini bukti yang menunjukkan bahwasanya ada juga orang di zaman Nabi yang menyembah orang-orang soh, solih. Kalau begitu sama dengan orang yang hidup di zaman kita dari kalangan orang-orang yang menyembah kepada orang solih. Mengharap, meminta kepadanya, ya, mengkultuskannya dan mengagungkannya sama dengan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Wa dalilul ahjari wal Ashjar. Qalihi ta'ala Afara'aytumul lata wal uzza Wa manatas thalithatal ukhra dan dalil tentang al-ahjar pepohonan eh, taib bebatuan wal asjar dan pepohonan nah ini penyebutan dalil yang menjelaskan bahwasanya ada orang-orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah kepada apa? pepohonan dan bebatuan. Iya. Situ disebutkan yang menyembah pepohonan ditambah ya. Menyembah pepohonan dan bebatuan. Ini penyebutan dalilnya. Ini bukti yang menunjukkan orang musyrik di zaman Nabi juga menyembah pohon, menyembah batu. Tadi sudah lewat, mereka juga sembah malaikat. Mereka juga menyembah para nabi. Mereka juga menyembah apa lagi? Mata, matahari dan bulan. Semuanya diperangi oleh nabi tanpa terkecuali. Tayyib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza? maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza wa Manat ats al-ukhra dan mana sembahan yang ketiga yang lainnya apakah kalian patut menganggap artinya apakah kalian patut menyembah kepada Allah tawal Uzza Al-Manah itu sembahan yang ketiga yang lainnya. Tayyib. Siapa itu Al-Lata? Siapa itu Al-Manah? Dan siapa itu Al-Uzza? Sekarang kita butuh menengok kepada penafsiran para ulama kita untuk kemudian jelas bagi kita sisi pendalilannya. Iya. Tiga Allah Ta'ala Uzza Al-Manah ini adalah tiga sembahan orang musyrik yang terbesar yang ada di jazirah Arab ketika itu. Banyak yang lainnya ya. Bahkan ada yang menyebutkan di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala setiap hari ganti berhala. Jadi nanti satu tahun baru kembali pada berhala yang pertama. Tapi mereka juga menyembah kepada Allah. Jangan dikira mereka tidak salat, jangan dikira mereka tidak puasa, bahkan mereka haji. Ya. Kebanyakan kita mungkin belum haji, belum melaksanakan ibadah haji ya. Orang musyrik di zaman Nabi mereka haji. Hajinya di Ka'bah, tawafnya juga di Ka'bah. Tapi ada juga 360 berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di masa terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah dari kesyirikan, Nabi dan kaum muslimin menguasai kota Mekah, Nabi menghancurkan seluruh berhala itu dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah. nama berhala yang terbesar yang dimiliki orang, orang oleh orang-orang musyrik ketika itu disebutkan dalam surah An-Najm Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana ya, ada juga namanya Hubal ada juga nama-nama yang lain kalau Hubal itu adalah sembahan apa namanya patung pertama ada yang menyebutkan seperti itu patung pertama yang dibawa ke jazirah Arab dari negeri Syam oleh siapa? Hah? Siapa yang pertama mendatangkan kesyirikan ke negeri Arab setelah meninggalnya Nabi Isa, eh, Nabi Ismail? Amr bin Luhai. Kata Nabi saya melihat Amr bin Luhai menyeret ususnya di tengah neraka. Ketika orang berada di atas agamanya Nabi Ismail, ya, Amr bin Luhai ini adalah seorang tokoh yang dianggap tokoh agama kalau sekarang kita ini. Ya, begini bahayanya nih, yang dianggap yang ditokohkan apalagi tokoh agama. Tokoh ya, bukan tokoh. Tokoh agama. ya, Ketika dia sakit, dia berobat ke negeri Syam. Di sana dia tertarik, tertarik dengan kegiatan orang-orang Syam. Menyembah kepada berhala. Dia ambil satu. Sebagian mengatakan namanya Hubal. Dibawa ke Mekah karena dia tokoh. Iya, banyak orang yang tertarik akhirnya menyebar patung itu. Iya, di jazirah Arab sampai terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin Almana, Al-Lata, Al-Uzza ini anak-anaknya Hubal. Allahu a'lam. Sudah beranak. Baik. Yang jelas tiga patung ini adalah sembahan terbesar yang dimiliki oleh orang-orang Arab ketika itu. Al-Lata. Siapa itu Al-Lata? Dalam kiraah afara'aitumul lata ini ada dua bacaan. Ada yang membaca Afara'aitumul lata. Lata. Ada juga yang membaca afara'aitumul lata. Ditasdid ta'nya. Kalau bacaannya afara'aitumul lata Tidakkah kalian memperhatikan atau pantaskah kalian oleh uh, wahai orang-orang musyrik menjadikan lata Kalau lata bacanya berarti dia adalah sebuah batu keras. Iya. Yeah. Sebuah batu keras. Gak tahu apa bisa bikin cincin atau tidak ini. Yang jelas dia batu keras. Yang dibangunnya sebuah bangunan di atasnya. Iya. Yeah. Kemudian dibuat ada tirai-tirai, ada kelambu-kelambu, ada horden-horden, dipercantik ya, dihiasi. Ini mirip dengan Ka'bah. Dia menyaingi Ka'bah ini. Batu keras di atasnya dibanguni. Iya, ada tirai-tirainya. Ka'bah kan ada tirainya ya. Iya, dia menyaingi Ka'bah. Di sekeliling Lata ini apa namanya? hamparan yang luas. Padang pasir mungkin seperti itu. Iya, kemudian ada apa namanya? E, tirai-tirainya juga. Tayyib. Inilah yang mereka agungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini adalah sembahannya penduduk Saqif dan orang-orang yang berada di sekelilingnya kabilah-kabilah dari Saqif mereka berbangga dengan Allata itu iya mereka berbangga dengan Allata berarti kalau bacaannya Allata sembahan ini berupa apa? bah? batu batu besar keras Ini sisi pendalilannya penulis ini. Al-Lata adalah batu merupakan sembahan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Tayyib. Kira yang kedua dibaca afara'aitumul latta. Kalau al-latta itu berasal dari kata latta yaluttu Iya. Latta fi'il madhi, yaluttu fi'il mudhari, fi'il amarnya apa? Luttu. Kalau luttu itu terbang ya. <laughs> Mungkin lutta ya. Iya. Jadi latta yaluttu lutta artinya apa? membuat mengadon sebuah adonan. Ah. Kalau bacanya itu lata berarti yang dimaksudkan adalah kuburan orang saleh yang digelari dengan al-lata. Yang sampai ada yang kasih nama anaknya Lata. Digelari dengan Allata. Orang ini oh, terkenal soleh ketika dia hidup. Orang baik. Ketika orang melaksanakan ibadah haji pada setiap musim haji, pekerjaan dia adalah yaluttus sawi lil hajj. Ya, dia mengadon roti banyak-banyak dibagi-bagikan gratis. Kata orang Bugis anugerah. anugratis. gratis. dibagikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang soleh ini, orang soleh, rajin bersedekah. Tatkala dia meninggal, kuburannya dikultuskan. Wah, ini orang soleh. Supaya bisa dekat-dekat kepada Allah, dekat-dekat sama dia. Iya. Ya, kalau bacaannya apa itu melata berarti dia kuburan orang soleh. Paham ya? Nah sekarang yang kedua Apa itu? Al-Uzza Apa itu Al-Uzza? Dia adalah syajaratun minas salam Fi wadi nakhlah Baina Makkah wa Taif Demikian disebutkan oleh Syekh saleh Al-Fawzan Dia adalah pepohonan Bukan satu pohon ya, banyak pohon Pepohonan Ya dari pepohonan salam namanya. Tidak tahu apakah ini pohon daun salam atau apa? Allahu alam. Ini pohon dari salam disebutkan di sini. Yang berada di Wadi Nakhlah, di lembah Nakhlah. Berhala ini terletak antara Mekkah dan Taif. Iya. Kalau Allah tadi itu terletak di Taif memang. Kalau Al-Uzza letaknya di mana? Antara Mekah dengan Taif. Yang pernah ke Saudi mungkin tahu dia di mana itu Taif. Kalau yang belum pernah ke sana minimal kita sudah kenal salah satu nama tempat di sana Taif. Dalam sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama tempat ini terkenal. Pada peristiwa apa itu? Hah? Kalau Uhud terkenal dengan perang Uhud. Badar terkenal dengan perang Badar. Begitu ya. Kalau Taif peristiwa apa yang terjadi? Hah? Perang Taif? Ket, ya, ketika Nabi SAW mendakwahi penduduk Taif dan beliau dilempari batu mengajak sangat mengharapkan penduduknya itu menerima Islam mau bertauhid kepada Allah tapi ternyata pembesar-pembesar di Taif itu memerintahkan kepada anak-anak dan para budak untuk melempari Nabi dengan batu dan potongan-potongan besi. Ketika itu Nabi keluar bersama siapa? Hah? Siapa yang menemani Nabi ke Taif? <laughs> Hati-hati tebak-tebakan, salah tebak. Yang menemani beliau adalah anak angkatnya. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Antum mau dikasih pelajaran khusus ini tentang sirah nabawiyah mungkin. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah, dilempari batu. Yang lempari bukan semua anak-anak yang disuruh lempar menunjukkan penghinaan para budak ya lempar lempar sampai Zaid bin Harisah bocor-bocor kepalanya karena dia lindungi Nabi Nabi sendiri terkena lemparan di tumitnya sampai ya pecah tumitnya berdarah sampai kemudian Nabi SAW menyelamatkan diri ketika masuk di perkebunan salah seorang penduduk di situ dan berlindung di balik temboknya kemudian melanjutkan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Hah? Nabi SAW singgah bernaung di bawah sebuah pohon kurma. Beliau memanjatkan doa, doa yang sangat agung, panjang doanya yang menunjukkan beliau menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia melihat ke atas, ternyata ada Jibril. Bagus ini cerita ya, karena musim tidur ini. <laughs> Akhwat mungkin sudah baring semua di bawah ini. Tayyib. Tiba-tiba dia melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung. Jadi ada malaikat penjaga gunung ya. Bukan jin penunggu gunung. Malaikat penjaga gunung untuk melaksanakan setiap apa yang kamu perintahkan kepada mereka. Apa yang mau dilakukan terhadap penduduk Taif itu? Dalam sebuah riwayat dikatakan Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kalau kamu perintahkan sekarang untuk meratakan, membenturkan dua gunung yang Taif berada di tengah-tengahnya itu, membenturkan dua gunung ini akan dilakukan sekarang." Allah Subhanahu wa taala telah melihat bagaimana perlakuan mereka terhadap Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Tapi apa kata Nabi sallallahu Justru saya berharap kalau suatu saat nanti akan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata. Jangan lakukan. Harapannya Nabi, kalau mereka menolak sekarang, saya harapkan anak-anaknya nanti akan menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Iya akhlak yang sangat mulia yang tidak ada bandingannya. Nah, ini peristiwa apa? Ta Taif. Ini terkenal. Nah, ternyata di Taif itu ada satu berhala yang mereka agung-agungkan oleh penduduk Saqif dan sekelilingnya yaitu Al-Lata. Antara Taif dengan Makkah ada apa? Al-Uzza. Iya, Al-Uzza. Apa itu Al-Uzza? Dia berbentuk pepohonan Iya, yeah, berada di Wadi Nakhlah antara Mekah dan Taif. Di sekeliling pepohonan ini ada bangunan-bangunan dan tirai-tirai. Ya rata-rata itu yang diagungkan selain daripada Allah yang dikultuskan, yang dikeramatkan pasti ada kelambunya. <laughs> pasti ada tirainya ya. Lihat banyak kuburan kadang kita lihat banyak kuburan banyak kuburan. Tapi yang sering dikunjungi yang mana? yang ada kelambunya saja yang paling takut sama nyamuk pohon banyak pohon tapi yang sering dikunjungi oleh orang kalau habis menikahkan anaknya yang mana pohon yang ada kelambunya ternyata ini tradisi sejak dahulu ah tadi al apa? Ada juga ya? Ada tirainya. Al-Uzza juga ada tirainya. Padahal cuma pohon-pohon. Iya. Yeah. Hanya pepohonan. Ada tirainya. Ya, ada bangunan dibangun di sekelilingnya. Tapi hebatnya pohon ini dia bisa bicara. Hebat bisa bicara. Bicara sama orang kalau ada datang menyampaikan hajatnya. Apa maumu? Oh, saya ini sakit. Oh, enggak usah bilang, saya sudah tahu itu. Kamu sakit begini toh? Ya, kembali saja ke rumahmu. Ya, tiga hari kemudian datang ke sini bawa kambing hitam. Ya. Macam-macam. Ya, bahkan terkadang ada orang yang baru Tiba di depan pohon sudah. Anda usah bicara, saya sudah tahu maksudmu. Iya. Yeah. Umur kamu sudah 45 tahun toh? Sudah hampir maghrib, belum dapat jodoh? Iya. Yeah. Ini ada pohon ini bisa bicara katanya. Hebatnya Al-Uzza ini. Kalau sembahan orang sekarang tidak bisa bicara pohonnya. Kan begitu? Terus kenapa bisa tahu maksudnya? Oh, yang bicara itu penunggunya pohon itu yang duduk-duduk di situ yang selalu dikasih celengannya. Mau ziarah kasih dia. Iya, nanti dia yang kasih keterangan. Oh, begini, begini. Kalau pohon dahulu yang dikultuskan itu bisa bicara, dan ini kejadian, bukan film kartun. Nah, jadi orang jahil menyangka bahwasanya pohon ini punya kehebatan, dia bisa bicara. Taib. Semahan yang ketiga siapa? Eh. Jadi Al-Uzza ini adalah miliknya orang Quraisy. Iya suku Quraisy dan suku-suku yang berserikat dengannya apa namanya membanggakan Uzza ini. Maka dari itu sering apa namanya terkadang kita mendengarkan kisah ketika Nabi ingin berperang melawan orang-orang Quraisy. Ya orang Quraisy mengatakan al Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Nah, ini andalannya menunjukkan betul-betul punya andalan ini. Mau berperang Ditakut-takuti lawannya. Siapa yang ditakuti? Tentara Allah. Kalian tidak punya uzza kami punya uzza Apa jawaban Nabi? Ah? Nabi mengatakan, jawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. <laughs> uzza walaupun bisa bicara tidak bisa pindah tempat. Hah? Walaupun bisa bicara, tidak bisa pindah tempat, tidak bisa menolong kalian. Allah adalah penolong kami, tidak ada penolong bagi kalian. Iya, menunjukkan mereka betul-betul luar biasa penyandarannya kepada Al-Uzza ini. Dalam keadaan genting, dalam keadaan perang ini sempat masih sempat mereka banggakan. Iya. Kemudian ikhwan yang ketiga adalah al-manah. Apa itu al-manah? Al-manah ini juga adalah sahratun kabirah batu besar juga hati-hati dengan batu ini batu besar di dekat Gunung Kudaib namanya berada di antara Mekah dan Madinah ah, berhala mana ini yang menjadi berhala andalannya penduduk Madinah, suku-suku di kota Madinah seperti suku Khazraj, Aus, Yahuza'ah, dan selain mereka dari suku-suku yang ada di Madinah andalannya ini Al-Manah. Iya, sebagian juga menyebutkan Al-Manah itu adalah apa? Padang yang sangat luas tempat mereka iya, mungkin di sekeliling batu itu ada padang yang sangat luas ya. Tempat mereka mah mengalirkan darah yumna alaihi dam dialirkan darah di situ setiap pendekatan diri dengan menyembeli binatang sudah ke almanah menyembeli di situ Tayyib Inilah sembahan-sembahan andalan mereka yang menunjukkan bahwasanya ada di antara orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah bebatuan dan pepohonan yang ternyata jemaah sekalian terbukti bahwasanya apa yang mereka sembah selain daripada Allah sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan menghindarkan mereka dari dari bahaya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina tad'una min dunihi min dunihi ma yamlikuna min qitmir." In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir kata Allah dan setiap yang kalian ibadahi selain daripada Allah yang kalian anggap selain daripada Allah ma yamlikuna min qitmir sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa walaupun hanya seperti kitmir apa itu selaput yang sangat halus yang membungkus biji kurma. Ada selaput yang sangat halus membungkus biji kurma itu namanya kitmir. Walaupun hanya setipis itu mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Ya. Yeah. Maka dari itu kata Allah, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Permintaan kalian tidak akan terdengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Anggaplah mereka dengar. Tapi tidak dengar ya, tapi anggaplah mereka dengar. Seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengabulkan doa-doa kalian. Ditambah lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum pada hari kiamat mereka ingkar terhadap kesyirikan kalian siapa suruh saya berlepas diri bagaimana kira-kira kalau sudah seperti ini jamaah sekalian iya pada hari kiamat mereka berlepas diri kufur ingkar terhadap kesyirikan mereka nah tidak punya kemampuan sama sekali tidak menyelamatkan tidak pula memberikan bahaya. Maka dari itu, tatkala terjadi Fathu Makkah, ya, terjadi Fathu Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan seluruh berhala yang ada di Makkah, termasuk tiga berhala yang diandalkan ini. Terbukti tidak mampu meloloskan diri, jangankan melawan, lari saja tidak mampu. Ya, Jangankan melawan, lari saja tidak mampu. Yeah. Dalam kisah Fatuh Makkah, ini termasuk deretan kisah yang disebutkan dalam sirah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yeah, mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala terbesar ini. Iya. Yeah. Nabi mengutus Al-Mughirah ibnu Syu'bah dan Abu Sufyan ibnu Harb untuk menghancurkan Allah Ta'ala. Di mana tadi? Di mana tempatnya? Di Taif. Pergi mereka berdua membawa pasukan. Iya, dihancurkan atas perintah Nabi SAW. Tidak bisa melawan, tidak bisa lolos. Habis mereka dibakar, habis mereka dihancurkan. Batunya sudah dipukul, dihancur lebur. Iya, Kemudian Nabi SAW mengutus siapa lagi? Hah? Khalid ibnul Walid untuk menghancurkan siapa? Al-Uzza. Khalid bersama pasukannya langsung melaksanakan perintah Nabi menuju iya ke Wadi Nakhlah. Dia hancurkan Al-Uzza ketika itu pohonnya dibakar kelambunya apalagi tidak bisa bertahan ya dihancurkan semuanya bangunannya hancur rata dengan tanah sudah kembali Khalid bin Walid melaporkan kepada Nabi wahai Nabi sudah tugas telah selesai kami sudah hancurkan Al-Uzza kata Nabi belum coba kamu kembali Wah, bagaimana ini? Sudah dihabiskan? Katanya Nabi belum. Khalid kembali. Ini menunjukkan ketaatan para sahabat terhadap Nabi SAW. Tidak bertanya. Iya, tidak neko-neko ya kata orang sekarang. Gimana sudah habis? Coba tanya tentara ke para pasukan yang ikut. Apalagi yang mau dihancurkan masa disuruh kembali? Tidak seperti itu. Mereka, ayo kita kembali. Tatkala mereka sampai di tempat itu, ternyata dia dapatkan apa? seorang wanita telanjang berdiri di reruntuhan bangunan yang telah dihancurkan itu. Iya, tidak menunggu lama Khalid bin Walid langsung mencabut pedangnya dan menyerang wanita itu dan memenggal lehernya sampai mati. Perempuan telanjang. Iya. Tatkala dia laporkan kepada Nabi, ada yang begini yang terjadi? Kata Nabi SAW, Zakal Uzza itulah al Uzza Pohon itu, bangunan itu, tirai-tirai itu hanya lambang. Aslinya itu nih. Iya. Ini mie aslinya ini. Al-Uzza. Ternyata wanita itu adalah syaitan dari kalangan jin yang mengelabui manusia yang selalu berbicara kalau ada orang yang datang ke pohon itu. Bukan pohonnya ternyata yang bicara. Perempuan telanjang itu. Baju saja tidak punya. Iya. Menyesatkan manusia. Sudah dihancurkan. Mampu melawan? Tidak bisa. Mampu berlari? Tidak mampu. Iya. Bertekuk lutut dihancurkan oleh tentara-tentara tauhid tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa lagi? Hah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an untuk menghancurkan Al-Manah. Iya. Yang terletak antara Makkah dan Madinah. Batunya dihabiskan, hancur. Iya, tidak ada yang mampu meloloskan diri di hadapan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kata beliau selanjutnya wa hadithu Abi Waqid laitsi radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'a an-nabiy alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha bi وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط dan dalil selanjutnya adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala an beliau berkata Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Hunain. Maksudnya dia adalah perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi sekitar sebulan setelah Fathu Makkah terjadi. Setelah dibuka kota Makkah, meletus perang Hunain. Yang diceritakan oleh Abu Waqid adalah perjalanannya menuju ke Hunain. Abu Waqid mengatakan, "Wa nahnu hudatsa wa ahdim bi Dan kami adalah orang-orang yang baru masanya dari kekafiran. Artinya baru saja masuk masuk Islam. Maklum ketika kota Mekah terbuka, orang musyrik masuk ke dalam agama Allah ber berbondong-bondong. Banyak orang baru is, masuk Islam, banyak muallaf ketika itu. Termasuk diantaranya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Ini beliau sebutkan dulu, lebih dia sebutkan memang iya. Sebagai bentuk udur supaya orang bisa maklum terhadap udur ini. Karena nanti mereka akan melakukan kesalahan. Ya? Jadi yang disebutkan alasannya dulu, baru diceritakan kesalahannya. Kenapa? Ya. Ini diantara bentuk balaghah indahnya dalam menyampaikan. Nah, supaya orang tidak berburuk sangka memang. Kalau disebutkan kesalahannya dulu, langsung buruk sangka orang, <laughs> wahai, kenapa bisa begitu? Tapi ini disebutkan udurnya dulu. Ketika sampai pada apa? Pada kesalahannya, orang sudah ingat, oh memang pantas kalau begitu. Iya. Nah, kata beliau, "Wa nahnu hudatsa'u ahdim bi dan kami adalah orang yang baru masanya dari kekafiran. Jadi baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, satu bulan kemudian ikut perang Hunain. Iya. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang musyrik memiliki sidrah sebatang pohon sider. Pohon apa itu? Pohon bidah? Bidara. Pohon bidara besar. Apa yang mereka lakukan? Yaqufuna indaha. Mereka itikaf di sekeliling pohon itu. Apa artinya itikaf? Hah? Berdiam diri di suatu tempat dengan maksud ibadah ibadah. Ini harus ada begitu. Dengan maksud ibadah. Orang itikaf di masjid dengan maksud apa? Hah? Sepuluh terakhir bulan Ramadan biasa disunahkan apa? Itikaf. Dengan maksud ibadah. ibadah. Allah menyebutkan, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jangan kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian apa? I'tikaf di masjid-masjid. Menunjukkan dia adalah ibadah. Jadi bentuk ibadah mereka iktikaf di masjid. Jadi berdiam diri dalam masjid. Iya. Yang ada aturannya itu tidak boleh bergaul dengan wanita. Naam. Itu adalah ibadah. Maka dari itu setiap orang iktikaf harus niatnya apa? Ibadah. Ibadah. Jangan mau ikut iktikaf karena orang ramai-ramai Kebetulan ikhwan ramai-ramai ini pergi itikaf, kita juga ikut-ikut angkat kasur pergi ke masjid. Ada juga yang itikaf iya. Kerjanya cuma cerita. Nah, ini merusak tujuan itikaf ini. Ada juga yang itikaf kerjanya tidur saja. Apalagi kalau sudah bawa apa? Kelambu ke masjid. Iya. Bebas dari serangan nyamuk. Nah, ada juga yang itikaf karena kebetulan di sekeliling masjid banyak pohon mangga. Sekaligus nunggu mangga. <laughs> Ya, ada sebagian ikhwah cerita, kita itikaf di suatu tempat, masjid itu sekelilingnya banyak mangga. Ya. Setiap ada mangga yang jatuh, orang yang itikaf ini berlomba keluar pengut mangga dulu. <laughs> itikaf apa namanya seperti ini? Taib. Ya, itikaf itu ikhwan adalah ibadah, punya aturan. Paham ya? Punya aturan dalam etika. Ternyata sejak dahulu ibadah dengan cara etikaf ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Ini bentuk ibadah mereka. Bentuk ibadah yang pertama yang mereka lakukan terhadap pohon bidara itu adalah etikaf di sekeliling masjid, di sekeliling apa? Afwan di sekeliling pohon bidara itu. Yang kedua, wayanutuna biha aslihatahum dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon bidara itu. Maka di sini nampak bahwasanya cara peribadatan orang musyrik dahulu terhadap pepohonan dan yang semisalnya diantaranya etikaf dan apa? menggantungkan senjata. Apa hubungannya menggantungkan senjata? Tujuannya adalah mengharapkan berkah. Maka mengharapkan berkah yang dalam bahasa Arabnya disebut tabarruk terhadap sesuatu itu berarti beribadah kepada sesuatu itu. Kalau digantungkan senjata di pohon bidara ini dapat berakaknya sehingga kalau perang nanti senjatanya jadi kuat. Kalau perang nanti iya, senjata ini tajam. Ini berkahnya. Maka dari itu sebelum perang sudah digantungkan semua, kemudian diiktikaf di sekelilingnya. Pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yuqalu lahadatun yang pohon bidara ini disebut apa? Zatu anwat sesuatu yang memiliki gantungan-gantungan. Anwat jamak dari naut. Gantungan-gantungan yang banyak memang sudah disiapkan tempat menggantung di situ. Yang mau pergi perang sisa, huh. gantung. Langsung jadi kuat senjatanya nanti. Nah, dinamakan zatu anwat. Nah, sisi penilaian daripada hadis ini apa? Apa pembahasan kita ini? Sudah lupa dari titik pembahasan. Dalil yang menyebutkan bahwasanya orang musyrik itu juga menyembah apa? Menyembah pepohonan musyrik di zaman Nabi. Ini buktinya. Mereka beribadah kepada pohon ini. Bentuk ibadahnya ada dua tadi. Apa itu? menggantungkan senjata mengharapkan berkah. Yang kedua ya etikaf melakukan pendekatan diri. Ini bentuk ibadah mereka terhadap selain Allah Subhanahu wa taala atau terhadap pohon itu. Kata Buakit, "Famararna bisidratin." Maka kami pun melewati sebatang pohon bidara juga. Ah, dapat juga. Ada juga pohon bidara yang didapat. Fakulna ya Rasulullah. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, ija'al lana dzata anwat. Buatkan pula untuk kami, jadikan pula untuk kami tempat menggantungkan senjata Kamalahum lahum anwat sebagaimana mereka juga punya tempat menggantungkan senjata. Di sini letak kesalahannya. Setelah kita tahu kesalahan ini, oh langsung kita beri udur. Kenapa? Hah? karena mereka orang yang baru masuk ke dalam al-Islam. Menunjukkan jemaah sekalian, tidak semua sahabat meminta perkara ini. Tapi khusus sahabat yang apa? Hah? Khusus sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala, ya kata beliau, "Wa hadhihi baliyatut taqlid wat tashabbuh." Iya. Wahia min a'zamil balaya. Ini adalah bala bahaya taklid dan tasyabbuh. Apa artinya taklid? Ikut-ikutan mengekor bebek dan tasyabbuh meniru-niru kebiasaan orang lain. Lihat orang begini ikut juga. Ya. Ikut-ikutan Ini yang membahayakan kaum muslimin. Tidak punya ilmu, ikut-ikutan saja. Lihat orang musyrik punya gantungan-gantungan, masa kita mau kalah? Wahai Rasulullah, bikinkan juga untuk kami. Hah? Buatkan juga untuk kami wahai Nabi, ikut. Sama orang sekarang ketika ya, orang-orang kafir punya hari kenaikan Isa al-Masih Oh kita juga Nabi kita pernah naik ke langit. Dirayakan juga apa? Antum yang bilang itu? Iya. Yeah. Dirayakan hari kenaikannya Nabi. Ke atas langit. Ketika orang kafir juga merayakan kelahiran Isa al-Masih. Oh Nabi kita juga pernah lahir. Kalau begitu kita ikut juga. Rayakan apa? Eh, rayakan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut, ikut sampai akhirnya terjerumus dalam jurang dalam keadaan tidak sadar. Dan ini tabiat manusia yang sangat berbahaya. Senang ikut-ikut pada sesuatu yang marak. Orang ramai-ramai rayakan tahun baru, wah ikut-ikut juga beli petasan. Iya. Sekarang yang marak apa? <laughs> Khair insyaallah. Ya, maka dari itu bahaya ikut-ikutan. Ya, kalau sekedar pakai tidak ada masalah. Sebagai apa? Sebagai perhiasan, tapi hati-hati. Sebagaimana disebutkan kemarin ya. Ya, bukan sekedar perhiasan. Intinya itu adalah apa? Ya, lisutna. Palisana. Kalau kue ada palisana itu mantap. Tapi kalau cincin ada palisana bahaya. Hah? Buktinya apa? Kalau masih bentuk bongkahan, eh, iya. berapa itu harganya? Kalau sudah dibikin 100 ribu, 200 ribu, kalau sudah ada isinya, wah ini dia. Berapa harganya? Naik sampai jutaan rupiah, puluhan juta. Yang dibeli bukan cincinnya, isinya. Ikut-ikutan? Hah. Hati-hati. Terjerumus dalam pelanggaran dalam keadaan tidak sadar. Iya, baliyatut taqlid wa tashabbuh. Dan di sini juga bisa kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Bahayanya jahil dari kesyirikan. Mereka walaupun para sahabat tapi baru masanya dalam Islam belum tertanam ilmu tauhid dan kesyirikan di dalam diri mereka Akhirnya apa? Terjatuh dalam kesalahan fatal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga tentara-tentaranya. Ya. Mereka tidak sempat melakukan kesyirikan ini. Tapi langsung ditegur oleh Nabi. Nabi bersabda, "Allahu akbar." Allah Maha Besar. Inna hasunan. Sungguh itu adalah sunnah, suatu jalan yang dilalui. Walladhi nafsi biyadih qultum kama qalat banu Israel li Musa. Yang kalian ucapkan itu sama dengan ucapannya Bani Israel terhadap Nabi Musa. Ijaallana lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan juga kami ilah sembahan sebagaimana orang musyrik itu juga memiliki sembahan selain daripada Allah. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Bahaya jahil. Maka dari itu, mudah-mudahan setelah keluarnya kita dari majelis ini, kita sudah punya ilmu tentang apa? Kesyirikan dan bahayanya. Sehingga tidak gampang apa? Ikut-ikutan mengekor bebek. Lihat itu bebek, kalau sudah berbaris ke sawah, kalau pimpinannya sudah belok kiri, semuanya belok kiri sampai ke belakang. Taklit. Tidak ada yang mau belok kanan itu, biar antum paksa kalau bosnya di depan belok kanan, semuanya belok kanan. Pergi ke sawah, semuanya ke sawah. Jatuh ke jurang, semuanya turun. Jangan tasyabuh sama bebek ya. Iya. Kaum muslimin punya ilmu yang kokoh, berada di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak sembarang dia ikut. Apa yang marak itu yang ikut, apa yang tenar itu lagi yang diikuti. Tidak sembarang mereka ikut punya prinsip di dalam hidup. Nah, Nabi mah menegur mereka dan ini juga dalil yang menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat kesyirikan dalam keadaan jahil tidak boleh dihukumi mus musyrik. Siapa yang hukumi para sahabat yang meminta zatu anwat ini sebagai musyrik? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak lakukan mereka ucapkan karena jahil dan sudah ditegur oleh Nabi dan mereka berhenti. Jelas ya? Di akhir hadis Nabi mengatakan, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Pasti, pasti kalian akan mengikuti jalannya umat-umat sebelum kalian. Ini ketentuan terhadap umat Nabi Muhammad. Maka dari itu, yang selamat hanya orang-orang yang betul diselamatkan oleh Allah dengan ilmu, keimanan dan amal soleh. Baik. Selesai pembahasan kita. Naam dari kaidah yang ketiga. Baik. Kemudian selanjutnya, ikhwan. Kata penulis rahimahullahu taala al-qaidatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Kaidah yang keempat dalam memahami kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan orang-orang di zaman kita lebih berat, lebih keras dari kesyirikannya orang-orang terdahulu. Orang-orang yang ada di zaman kita ini kesyirikannya lebih hebat dari kesyirikan orang dahulu. Kenapa? Lianna al-musyrikina lianna al-awwalina yasyrikuna fil Karena orang-orang musyrik dahulu nanti mereka melakukan kesyirikan kalau dalam keadaan lapang dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, wah di situ dia melakukan kesyirikan. Minta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Wa yukhlisuna fi syiddah dan mereka mengikhlaskan ibadah dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting. Dalam keadaan kesusahan tidak ada yang dimintai kecuali Allah sendirinya. Nah, Dan orang-orang musyrik di zaman kita hmm. itu lebih berat. Kata beliau, "Wa musyriku zamanina syirkuhum daim." Sementara kesyirikan orang-orang di zaman kita, kesyirikan mereka itu terus-menerus. Continue. istiqamah mereka di atas kesyirikan. Ya dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang mereka syirik, dalam keadaan apa? genting, dalam keadaan bahaya. Oh, tetap juga musyrik, tetap melakukan kesyirikan. Bahkan terkadang dalam keadaan bahaya itu lebih hebat lagi kesyirikannya. Nah, kenapa orang-orang musyrik dahulu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, mereka mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yakin betul bahwasanya tak ada satupun yang bisa melepaskan mereka dari kesulitan itu kecuali Allah sendirinya. Dalam keadaan mereka ini mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Maka jika mereka jika mereka rakibu fil fulk mengendarai perahu atau kapal laut, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Di situ dia mampu untuk mengikhlaskan ibadah, berdoa hanya kepada Allah sendirinya. Ikhlas dia. Falamma najahu ilal bar, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan lagi. Coba bandingkan dengan orang musyrik di zaman kita. Di daratan mereka musyrik, di lautan lebih-lebih terlebih lagi di lautan lebih banyak lagi kesirikannya iya kalau papannya ini perahu tidak cocok jumlahnya bahaya kalau memancing ini cepi <laughs> tidak bisa dapat Oh ini jaringnya harus begini, begini, begini. Kalau tidak seperti ini, bahaya. Hah? Kesirikannya di lautan lebih bahaya lagi, lebih banyak lagi daripada kesirikan tatkala di daratan. pun orang musyrik dahulu nanti di lautan. Mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sekalian, tatkala mereka mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah di tengah lautan dalam keadaan genting ini bermanfaat bermanfaat tauhidnya ketika itu sehingga Allah selamatkan ke daratan ini disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid kata beliau tauhid itu akan memberikan manfaat oleh pelakunya dimanapun dia berada yeah. ini jelas-jelas orang musyrik ketika dia di daratan tapi di lautan dia mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mampu mendapatkan manfaat dari tauhid itu. Dari keikhlasannya kepada Allah dalam ibadah di lautan, Allah selamatkan dia sampai ke ke daratan. Hanya ketika sampai di daratan dia berkhianat, musyrik lagi. Iya tidak? Adapun orang di zaman kita jamaah sekalian la ilaha illallah dalam keadaan genting tambah hebat permintaan mereka kepada selain Allah di tengah lautan ketika mereka digoncang oleh badai dahsyat datang angin kencang ya mereka semuanya berteriak lupa kepada Allah yang diteriaki Nabi Khidir nabinya air ya yang diteriaki Abdul Qadir Jailani yang dia teriaki sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keyakinannya luar biasa. Iya, yeah. keyakinannya yang dipanggil adalah guru-gurunya. Oh, selamatkan kami. Oh, Andre Guru tak. Iya. Yeah. Walaupun Andre gurunya jauh tetap dipanggil walaupun dia di lautan. Andre guru. Dia minta dalam keadaan gaib. Iya. Yeah. Kesyirikannya luar biasa. Maka dari itu, benar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. La ya'ti zamanun illa wazamanu alladhi ba'dahu syarrum min. Tidak satu zaman pun yang datang kecuali zaman setelahnya itu lebih rusak dari zaman sebelumnya. Maka dari itu, kewajiban kita jamaah sekalian masing-masing menyelamatkan diri dari kerusakan zaman ini. Iya. Yeah. Disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau yang lainnya. Contoh yang lain. Sebutkan dalam Kasyfus Syubhat. Contoh yang lain yang menunjukkan kesyirikan orang sekarang lebih hebat dari kesyirikan orang dulu. Apa itu? Orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang musyrik dahulu mereka menduakan Allah dalam ibadah menyembah sesuatu yang merupakan sesuatu yang memang punya kehebatan dan punya keluar biasaan atau ketika mereka menyembah kepada orang kepada makhluk hidup yang disembah malaikat seperti dalilnya tadi disebutkan ya siapa lagi para nabi yang disembah siapa lagi orang-orang soleh tidak ada itu yang mau menyembah selain daripada orang-orang hebat ini. Tapi orang musyrik di zaman kita tidak peduli. Orang soleh, orang toleh, orang pintar, orang tolo, semuanya disembah. Bahkan terkadang kuburan tidak ditahu mana asal usulnya. Siapa yang dikuburkan di dalamnya? Yang penting sudah ada yang pernah bermimpi. Oh, di situ punya keluar biasaan. Sudah rame-rame datang ke sana. Sekarang siapa yang kenal orang yang dikuburkan di Salama sana dekat rumahnya Bu Khair? Hah? Siapa yang mengatakan dia kuburan Salama? Betulkah dia Salama? Orang saleh? Iya. Berita yang pernah saya dengar ya. Justru itu adalah kuburan seorang korban kapal yang tenggelam terdampar di sana dikuburkan di belang-belang ada orang mimpi ah di situ iya yeah. ada orang hebat di situ orang ini dan yang lain sebagainya oh rame-rame sekarang sudah jadi wisata religi Tayyip jadi tempat wisata tidak pandang bulu apakah dia orang soleh atau orang toleh kuburannya Syekh, Yusuf di Makassar iya apa isinya itu di dalam betulkah Syekh Yusuf sementara Syekh Yusuf di zaman Belanda dia diasingkan ke Jawa ke Banten ya kemudian diasingkan lagi ke kemana Hah? Afrika Selatan ya, Afsal. Sehingga di sana ada satu kampung namanya Makassar. Iya. Yeah. Dikuburkan di sana. Apa yang dibawa? Iya. Yeah. Yang anehnya ini kuburan Syekh Yusuf ada di di mana? Di Afrika Selatan. Ada juga di Jawa, di Banten. Ada juga di Makassar. Yang jelas tidak ada di Mamuju ya. Ada di Makassar juga. Sekarang siapa kira-kira yang dikuburkan di Makassar ini? Hah? Yakin kali itu Syekh Yusuf? Siapa yang dikuburkan di Banten sana? Iya, yeah. jangan sampai hanya ayam jago. Manuk bangkok yang dikuburkan di situ pengganti jenazahnya kemudian disembah. Iya. Yeah. Lihat jemaah sekalian. Kesyirikan di zaman kita lebih bahaya tidak peduli. Kalau dahulu tidak akan disembah kuburannya kalau tidak terbukti dia orang yang solih betul. Ketika orang haji dibagikan roti, orang solih, taat dalam ibadah, takut dari maksiat. Kalau orang sekarang, kalau ada orang yang tidak sholat, itu yang dikultuskan. Iya, katanya wali itu. Waktu hidup tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, Ya, ketika meninggal dikultuskan. Datang ke kuburannya. Bahkan wal billah banyak para pezina homoseks para penjudi para peminum khamar justru dikultuskan dan diibadahi selain daripada Allah yang penting sudah bergelar kiai dan wali orang tidak peduli kalau itu orang yang tidak salat. Lebih berat, lebih berat kesyirikan di zaman kita daripada zaman sebelum kita. Iya, kenapa? Syaitan semakin pintar dalam bermain dan mengelabui manusia. Nah, menjadilah kesyirikan itu sebagai tauhid dan tauhid itu semakin tenggelam dan dianggap sebagai sebuah kesesatan. Taib. Kemudian jemaah sekalian, di antara bukti juga yang menunjukkan bahayanya kesyirikan orang di zaman kita, ya, yeah, bandingannya ya. Kalau orang musyrik dahulu, mereka kesyirikannya hanya pada perkara apa? Rububiyah atau uluhiyah? Ah? Uluhiyah saja. Allah Ta'ala Uzza al dan selainnya itu tidak ada yang meyakini <clears throat> dia memberikan rezeki. Dia bisa menghindarkan dari mudarat, tidak ada yang meyakini itu. Tapi semuanya hanya mengatakan ini perantara saja antara kita dengan Allah. Ya, kesyirikannya dalam uluhiyah saja. Dalam ibadah saja mereka melakukan kesyirikan. Adapun rububiyah tidak ada. Orang musyrik di zaman kita jamaah kesyirikannya tidak peduli. Dalam perkara uluhiyah, perkara rububiyah juga banyak. Ya. Sudah banyak. Banyaknya itu benda-benda yang dianggap pelaris. Ini yang melariskan ini. Tidak lagi diyakini kalau ini sebab menjadi pelaris. Tapi sudah dianggap ini pelaris ini. Ini kesirikan dalam rububiyah. Jelas ini? Banyaknya perkara-perkara yang dianggap ini penyembuh. Syirikan dalam rububiyah. Orang musyrik dahulu tidak ada yang meyakini itu. Menunjukkan kerasnya kesyirikan orang-orang di zaman kita. Naam. Kemudian yang terakhir bukti yang menunjukkan kerasnya kesyirikan orang-orang di zaman kita bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu iya jika mereka ingin bersumpah semuanya bersumpah atas nama Allah semuanya mengatakan wallahi tallahi billahi tidak pernah kita dengarkan dalam riwayat dikatakan wal uzza wal manah tidak ada tidak ada ya ketika mereka ingin bersumpah apa makna sumpah ini dulu? Hah? Apa makna sumpah? Menyebutkan sesuatu bertujuan untuk menguatkan apa yang kita ucapkan. Itu namanya sumpah ya. Dan tatkala seseorang ingin menguatkan apa yang dia ucapkan, dia menyebutkan sesuatu yang pasti diagungkan oleh yang bersumpah dan yang disumpahi. Yang disumpahi di hadapannya. Begitu ya? Iya. Sehingga kita bersumpah menyebutkan nama Allah. Kenapa? Karena kita mengagungkan Allah. Orang yang kita bersumpah di hadapannya juga mengagungkan Allah. Karena begitu. Di sini kandungan ibadah terhadap sumpah itu. Dalam kalimat sumpah kandungan ibadahnya apa? Karena yang disebutkan itu adalah apa? Orang yang diagungkan atau makhluk atau sesuatu yang diagungkan. Bersumpah atas nama Allah berarti mengagungkan Allah karena agungnya Allah di hadapan saya. Maka saya bersumpah atas nama Allah. Yang mendengar juga karena agungnya Allah di hatinya sehingga dia percaya terhadap kalimat orang yang bersumpah. Paham begitu? Paham ya? Itu sumpah. Orang musyrik dahulu tidak berani menyebut nama lain dalam sumpahnya kecuali atas nama Allah. Allah berfirman, "Wa aqsamu billahi jahda aymanihim." Dan mereka bersumpah orang musyrik. Mereka bersumpah atas nama Allah pada janji-janji mereka yang paling kuat. Berjanji menyebut wallah demi Allah. Tapi orang musyrik di zaman kita kesyirikannya lebih keras. Sumpahnya bukan hanya karena Allah, juga menyebutkan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demi nama guru fulan, demi nama syekh fulan, demi nama apa? kiai fulan demi nama ini nama itu bahkan sudah bersumpah demi langit dan bumi nah demi waktu demi amanah demi cintaku padamu demi ini dan itu sudah menyebutkan nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala Maka ini menunjukkan hebatnya kesyirikan orang-orang sekarang dibandingkan orang-orang dahulu. Taib, Inilah jemaah sekalian. Nah, tiga apa namanya? Empat ya. Perkara yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu itu lebih ringan kesyirikannya dari orang-orang musyrik di zaman kita. Dan ini perkara yang menutup atau pembahasan yang menutup uh, perjumpaan kita insyaallah taala pada hari ini. Iya. Nah, dan dengan ini selesai pula pembahasan kita dari empat kaidah dalam memahami kesyirikan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah terhadap apa yang kita pelajari, yang kita ilmui sehingga kita bisa yakini dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap penulis kitab ini, Al-Syekh Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah tatkala beliau telah menuliskan kitab ini yang menunjukkan keluasan ilmu beliau dan keinginan beliau dalam memperbaiki umat ini di zaman beliau dan zaman-zaman setelahnya.